Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul amma ba'd Hadirin pada Senin ini saya akan membahas problema pro kontra seputar poligami Pertama, apa itu definisi poli, poligami? Poli itu banyak, gami itu pasangan. Jadi poligami artinya mempunyai pasangan lebih dari satu. Terbagi dua, ada poligini, ada poliandri. Kalau poliandri punya suami banyak. Kalau poligini punya istri banyak. Poliandri itu terjadi di suku nomaden. Jadi ketika mereka berpindah-pindah tempat untuk bertani atau untuk mengembalakan hewan, mencari binatang buruan, sering-sering perempuannya ditinggalkan tanpa diceraikan. Kemudian si perempuan ini nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Pergantian musim, pergantian suami di Bandung tidak pernah kejadian. Yang kedua adalah poligini. Pol kalau poligini adalah suami beristri lebih dari satu. Orang-orang sering mencerca mengapa Islam melecehkan perempuan, melegalkan poligini. Sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim piatu itu, fankihu ma tobalakum masna waswala sawaruba. Maka nikahilah oleh kamu perempuan yang baik dua, tiga atau empat Fa in hiftum Allah ta'dilu, kalau itu pun kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, fawahidatan maka cukup satu saja. Bahkan auma malakat aimanukum atau cukup kamu bertasari dengan budak-budakmu, hamba sahayamu, bukan menikah namanya tasari kalau dengan budak belian. Zalika adna Allah ta'ulu yang demikian itu lebih baik supaya kamu tidak berbuat hal yang berlebihan. Ini ayatnya sebetulnya berhubungan dengan ayat tadi ayat 3 ya, berhubungan dengan ayat 2. Kata ayat 2, wa atul yatama amwalahum begitu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka. Jadi kalau terjadi perang biasanya, perang banyak suami yang berguguran sehingga meninggalkan para janda dan anak yatim. Sedangkan mereka yang gugur tetap kebagian harta gonima, pampasan, perang dan sejumlah harta yang lainnya. Atau mungkin juga dia punya harta sebelum berperang. Nah, sebagai orang-orang yang dekat tetangganya, pamannya siapa ajalah, hendaklah mereka menguruskan harta itu diberikan kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh para pahlawan ini. Wala tabadalu khabisa bitoyib dan jangan kau coba-coba menukarkan yang baik-baik dengan yang buruk. Liciklah. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan pula kamu mencampur adukan harta mereka dengan hartamu. Innahu kana hubban kabiro Sebab yang demikian itu merupakan dosa besar. jadi kalau begitu, apa isi ayat ini? Ini sebenarnya ada berapa latar belakang. Pertama, ada latar belakang sosiokultural. Sebelum Islam datang, memang kebiasaan sudah beristri banyak. Katanya si Nabi Daud itu seratus. Satu istri. Saya enggak benar tahu salah tuh. Tapi di zaman, di zaman Nabi Muhammad sudah banyak. Seorang sahabat bernama Abu Gilan dipanggil oleh Nabi. Abu Gilan, ke sini kamu. Berapa istrimu? 40 orang ya Rasul. Sekarang ada aturan. Kau tidak boleh banyak-banyak. Ceraikan. Sisakan empat saja. Yang lain eliminasi. Aduh, gimana ya? Itu kasihan, ini kasihan, itu sayang, ini sayang. Ya terserah, pilih empat. Ya, itu yang bikin banyak sebetulnya. Sehingga asalnya emang beristri banyak. Daripada nanti tidak terurus dan kurang baik, kata Islam, sudahlah sisakan empat saja. Jadi emang sudah begitu keadaannya zaman dulu itu. Bahkan di Indonesia pun ada disebut dengan selir. Betul, raja itu istrinya satu, selirnya ini yang banyak. Bahkan sering-sering anak dari selir tidak dijadikan putra mahkota. Kemudian social security. Betul para perempuan itu misalnya punya suami tapi ketika musim perang bisa habis itu. Sekarang di Irak berapa ribu laki-laki yang mati. Di Bosnia yang tinggal siapa? Perempuan. Bapak temannya misalnya. Kata si perempuan misalnya sebutlah eh, Yukabad misalnya namanya. Pak, mana suami saya? Ibu, suami ibu gugur ibu dan perang. Saya gimana dengan anak saya? Anak saya lima. Ya gimana ya? ya gitu. Kata Nabi, sini semua kamu. Teman-teman kamu telah meninggal dunia di medan perang. Mereka membela agama Allah, berjuang menegakkan kalimat Allah. Mereka mereka istri-istri dan janda-janda dan anak yatim piatu. Kamu harus ikut membela dong. Oke, okay. kamu siap berapa? Gitu. Jadi adalah beban, amanah. Siap berapa? Saya siap empat lah. Fisik kuat, duit ada, waktu oke. Okay. Kamu. Jadi empat siapa aja? A, B, C. Kalau anaknya rata-rata tiga berarti dua belas anak. Sekali punya istri Istri empat, anak dua belas. Waduh, papa, papa. <laughs> Dua belas anak, siapa namanya? Lupa lagi namanya. Karena udah kebanyakan. Kata yang lain, saya kan kalau nggak saya baru rendahan, saya tiga aja deh. Tiga, baik. Kamu? Saya dua ah. Kamu? Saya kan punya duit, betul, fisik kuat. Tapi saya ini laki-laki yang tidak bisa ngatur perempuan. Saya takut nggak adil. Satu aja deh. Baik kalau begitu. Jadi siapa yang empat? Daftarkan. Yang tiga? Gitu. Jadi membela orang lain. Bukan melecehkan perempuan. Terbalik. Tapi membela para perempuan yang janda ditinggal oleh suaminya. Sekarang berapa banyak janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang tentara. Yang di timur-timur, yang di Aceh, kerusuhan Ambon, Poso, di, di Irian banyak janda nikah tuh gitu. Jadi membela apa tadi? Anak-anak yatim piatu. Apalagi sosial edukatif. Dia perempuan kaya, duitnya banyak, dia janda, anak perempuannya ah, dia punya punya anak. Tapi dia nggak punya suami. Tanya pada perempuan, "Ibu punya harta?" "Oh, banyak, saya kaya." Bahkan mungkin dia punya jabatan. Anak, alhamdulillah saya tiga cukup. Harta no problem. Kenapa ibu ingin punya suami lagi? Ya beda dong Pak Asep. Saya kan perlu ada tempat mengadu, mengeluh. Harta nggak cukup. Nah, itu. Jadi pendidikan sebetulnya. Dan lain-lain. Dengan demikian maka banyak latar belakang munculnya poligami. Sekarang apa tujuan poligami? Kalau laki-laki poligami karena nafsu, seks pasti cepat bosan. Misalnya istrinya 38 tahun, yang muda 21 tahun. Dibayangkan di sini pasti lebih nikmat. Dilihat di bagian wajah seger dia. Bagian tengah lebih seger. Terus dibayangkan pasti aku puas. Karena seks. Begitu di begitu nikah, betul nikmat. Setahun, dua tahun. Setelah dua tahun, bosan. Akhirnya sama juga ya. Karena seks. Tapi saya mendapatkan penelitian baru bahwa ternyata katanya ketika yang muda dihubung apa digauli oleh yang oleh laki-lakinya ada ada ketidaknikmatan. Saya tanya, Pak Haji, kenapa enggak nikmat? Begini Pak Sep, kalau saya menggauli perempuan yang tua, nggak takut hamil. Mau hamil, mau nggak terserah. Tapi kalau yang muda, aduh takut hamil, takut hamil, sehingga sering ejekulasi di luar tempatnya. Nah, siri. si kanu. Jadi ada ada ada perasaan takut. Jadi ketika hubungan sebadan, kalau dengan yang, yang istri pertama kan, ah, nikmat aja. Begitu keluar ejakulasi mau jadi anak dua ke tiga sekaligus asa bodoh kalau yang muda ah jangan jadi anak ah jangan jadi anak sehingga ejakulasi prematur si perempuannya marah kenapa begitu takut punya anak ya bukan kenapa tuh nah, jadi ada perasaan begitu akibatnya tidak nikmat nah kemudian kalau kita ingin kepuasan seks karena menikah poligami pasti nggak puas. Bapak jangan bayangkan bahwa perempuan yang usianya 46 tahun tidak senikmat usia 22 tahun. Ini hasil survei, Pak. Bukan <laughs> survei. Bukan pengalaman, <laughs> bukan. Sok jamaah sok gampang wae. Ya. Jadi kelasan neraka neraka bukan pengalaman. Belum ke neraka belum. Jadi ternyata tubuh perempuan itu tidak seperti komputer kalau komputer semakin sering dipakai aus dan udah beda begitu setahun dua tahun. Tapi perempuan tidak. Tapi bagi laki-laki yang baru punya isi satu mungkin ah beda pasti. Tidak. Bahkan saya pernah nanya kepada seorang pensiunan, pensiunan PLN. PLN. <laughs> PLN. Bapak sekarang usia berapa tahun? Saya Pak Sep udah 58. Ibu berapa? Ibu 52. Nikmat mana dulu dengan sekarang? Nikmat sekarang Pak Asep. Nggak basa-basi? Demi Allah saya nggak bohong. Kenapa? Sebab sekarang ada perasaan sayang, ah geget, memet kepada istri. Jadi sebetulnya kenikmatan bukan tergantung kepada fisik istri, tapi kepada hati laki-laki nerima enggak? Bayangkan fisiknya muda takut hamil, ya enggak jadi apa? Ya takut ada perasaan ketika tegang pasti enggak nikmat. Jadi kalau Bapak ingin poligami karena terbayang-bayang kenikmatan seks dijamin cepat bosan. Paling kuat dua tahun cerai. Paling kuat dua tahun. Rata-rata enggak dua tahun. Begitu hamil langsung cerai. Kasihan. Kemudian kita kalau ingin menikah harus niat dakwah itu perempuan anaknya berapa sih? Empat. Kalau aku nikah dengan dia, mudah-mudahan anaknya tetap dalam agama Islam. Aku akan dakwahi dia sehingga jadi orang-orang soleh. Kalau niatnya ibadah dan dakwah, maka poligami akan menjadi pahala yang luar biasa. Jelas beda dong. Yang bawa yang mengislamkan satu istri dua anak dengan mengislamkan empat istri dua puluh anak pasti beda pahalanya kalau berhasil. Kalau berhasil, kalau gagalnya, waduh. Kata hadis, barang siapa yang poligami kemudian tidak adil, maka dia di akhirat akan merangkak dengan payah dan lidahnya menjulur ke itu. Jika nanti ada orang telkom begitu, ngenyanu ya <laughs> tak adil, kelihatan nggak adil. Bayangkan ya. Jadi kalau dia berhasil, pahalanya luar biasa. Tapi kalau dia gagal, siksanya luar biasa. Nah, kemudian apa apa bagaimana kalau kita mau poligami? Satu, kalau keluarganya sudah sakinah. Kalau bapak rumah tangga sudah sakinah, baik, dengan ibu baik, anak-anak berhasil, baru mau dua, silahkan. Kalau satu nggak benar apalagi dua. Padahal kebanyakan yang poligami satu nggak benar apalagi dua. Satu aja ribut dengan satu aja ribut dengan istrinya, ribut, bertengkar, nggak baik-baik apalagi dua. Jadi camat udah nggak bisa apalagi wali kota. Bahkan yang jadi camat sukses pun jadi wali kota belum tentu. Yang sudah sakinah satu pun kalau dua belum pasti. Sekarang bapak dengan istri satu baik, ramah, bager, harmonis, dinamis, hangat. Begitu dua belum tentu. Karena manajemennya lain lagi. Jadi, nah kebanyakan sekarang yang poligami gara-gara rumah tangganya nggak beres, kesel, terus poligami, out-outan dijamin. Yang kedua, kita harus punya waktu, harus mampu. Mampu segi apa? Satu, segi materi. Ya, begitu anak-anak mau sekolah, kata istri yang tua, "Pap, anak kita satu ke Unpad, Pak. Kedua ke Stieb. Berapa perlunya? 13 juta, Pap." Sebentar ini berodang 3 juta, mah. 13 juta, Pak. Besok rebo, Pak. Ya, ya, ya. Ah, tadinya mau mau hubungan sebadan, pusing jadi nggak jadi. Ada nafsu. Datang ke siang muda, eh kebetulan datang si papa. Anak pak besok nih terakhir mau bayar ujian. Naon dewa itu? Ujian besok pak berapa? 1,2 juta. Aduh. Kenapa aduh papa? Istri yang tua dikasih 4-5 juta, kok nggak apa-apa? Saya baru minta 1,2 udah mengeluh. Kenapa sih? Ah, kamu nggak tahu sih mah. Jangankan gede-gede begitu, itu juga sama, belum dibayar. Si papa pasti nggak adil nih. Eh, nggak adil apa ini kamu gimana sih? Wah ribut pas ya. <laughs> Ribut hanya dengan yang tua, nggak nafsu yang muda, nggak nafsunya tidur di masjid. Eh. pusing. Katanya dua istri nikmat, aku pusing. Sebab nggak mampu uang. Ada lagi mampu uang, waktu nggak cukup. Bapaknya keluar daerah terus pap, coba dong pap keluar daerah itu pulang ke sini. Iya mah aku pulang tuh malam kemis. Tadinya mau ke sini, tapi kan kamis harus ada tugas di kantor. Alasan, alasan apa? Pak? Alasan apa? Alah, oh ribut, bertengkar lagi. Jadi walaupun badannya seger, tapi kita marah, nafsu nggak? Pasti nggak nafsu begitu sini cungar cengir ah adalah nggak nafsu akhirnya tidur di masjid lagi itu sekarang waktu punya tenaga betul nafsu tuh gede wah aku mampu itu idealita realitanya bukan perasaan masih seperti taruna muda padahal sudah seperti wirawan. <laughs> Ai perasaan badan masih taruna padahal keadaan sudah purnawirawan. Si istrinya masih usia 20 tahunan. Kata perempuan tuh, "Ayo, Pap. Sebentar mah. Ah, capek ini. Dikasih telur apa-apa nggak -apa berpengaruh." Kasih kadal Mesir lidah buah, Pak. Kadal buaya. Sehingga si bapak teh malu, minder. Minder. Papa yuk. Sebentar mah. Capek. Coba kalau nggak capek. Kapan nggak capeknya sih? Wah. Sehingga kemarin ada jamaah aja ngomong saya, "Aduh Pak, saya ribu saya tuh." Dia laki-lakinya 62 tahun, si perempuannya 22 22 tahun. Pae. <laughs> ribu nah ayah Nafsu gede, tapi kenyataan enggak bisa. Memang harus seimbang ya lah. 60 60 deui. aman itu mah, aman. Ngung Silakan aja hayang terserah. Jadi ternyata tidak mudah harus Superman. Superman. Kita Superman. Kalau kita punya istri jauh, satu di Bandung, dua Cirebon. Susah. Sini kebina tiga hari, sana terlantar. Sana terbina, sini terlantar. Begitu kalau Nabi kan berdekatan. Kekelilingan itu kelilingan. Jam sepuluh sebelas 12. Begitu kekelilingan. Ke, ter, ini. Kalau jauh-jauh gimana? Perasaan bisa baik, nyataan enggak. Sehingga kemarin ada seorang uh, ya inilah hmm, pekerja BUMN juga Pak Asep hmm, tolong saya Pak saya kenapa? Dulu kamu cerah ceria, sekarang kau seperti orang tua. Ada apa? Berapa usia kamu sekarang? Saya Pak Asep udah 48. Oke, okay. Bapak 48 tahun. Ada apa? Begini Pak Asep. Saya dulu ketika mau menikah dengan seorang mahasiswi di kampus Jalan Setiabudi, uh, saya istri saya udah mengizinkan silahkan nikah. Sekarang udah setahun, ternyata istri saya hamil yang tua itu. Dan dia butuh perhatian penuh. Saya diminta untuk menceraikan istri yang muda. Saya ngomong baik-baik dengan istri yang muda, ternyata uh, saya mau niat menceraikan dia. Neng, kita udah setahun lebih, ternyata si teteh ada perubahan sikap. Gimana kalau kita cerai aja deh? Marah. Enak aja cerai. Perawan gue yuk ambil udah gini gue serah, gue cerai. Tidak, kalau kau begitu aku lapor ke atasan kamu. Dan kedua, aku bunuh diri. Aduh, jangan begitu atuh. Wah, sampai sekarang belum selesai. Jadi ketika dia hubungan sebadan dengan si perempuan manapun, mikir itu, mikir. Jadi nggak nikmat. Nah, sehingga muncullah pepatah mengatakan poligami itu bagaikan ikan masuk ke dalam bubu. Tahu bubu nggak? Ubu itu tempat nyari ikan. Ingin masuk, udah masuk susah keluar. Itu. Pikir-pikirlah seribu kali ya. Jangan mikir seksualnya. Mendingan yang sepuh di omean aja diperbaiki, diservis. Ah. Hmm. Ah, iya coba tanya lah kepada yang sudah lah. Kalau yang belum mungkin nggak tahu tanya yang sudah sudah. Gimana pak? Gimana pak? Gimana pak? Gimana? Jangan tanya isinya Tanya dia aja laki-lakinya. Pasti mengatakan, aduh pak Asep, ah gitu aja. Kalau tidak niat ibadah akan begitu. Kalau niat ibadah lain, saya niat ibadah. Saya nikah dengan dia karena saya nolong dia. Keberadaan saya di tengah-tengah keluarga dia mengangkat derajat, mengangkat derajat martabat dia. Silakan. Tapi kalau nafsu, ah udahlah tapi kan susah. Jadi kalau si ibu yang sepuh mengizinkan, sebaiknya apa? Ngambil perempuan yang lebih dari yang sepuh. Tuanya, jeleknya. Sekarang perempuan, kenapa perempuan tidak mau dipoligami? Ada pejabat di sini, di gedung sini, si ibu-ibu ke sini Ibu tahu enggak? si bapak pacaran dengan sekretaris pribadinya? Apa kata si bapak? Eh kata si ibu, biarinlah laki-laki sama semua juga. Mau pacaran kek, mau ciuman kek, mau jinah terserah. Tapi kalau poligami gua gesek gitu. Betul. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa Ibu begitu? Satu Pak Asep cinta terbagi dua. Kalau dia hanya bijina, selintas cintanya. Berikutnya ke rumah cinta kepada saya. Kalau punya istri dua, terbagi dua cintanya. Perempuan itu punya sifat namanya superiority, ingin paling dipuji. Ketika ada saingan, panasnya luar biasa. Jangankan punya saingan, saingan punya pembantu agak cantik aja. Ah, si ibu ngangkat dapur, weh ngontrol. Bapak ke dapur, Turkun. Mau kemana Pak? Enggak ke dapur. Mau apa? Eh si mama udah Kena karena ada seperti Kemudian takut materi terbagi dua. Gaji Telkom 5 juta, kalau dua istri bisa 3, 2, 3 juta, 2 juta. Terbagi dua. Cinta terbelah dua. Sek terbagi-bagi. Nah, saya terangkan untuk ibu-ibu. Saya objektif ya. hasil survei ini bukan saya. Kata dia, saya tanya, Pak, sayang mas, ada anggota DPR sini? Istri, tiga, tiga, tiga istri. Pak, kalau bapak istri tiga, uh, sudah istri tiga kan? Sudah. Bapak sayang kepada yang mana? Saya lebih sayang kepada perempuan yang paling sepuh. Alasannya, karena dia banyak jasanya dan tinggi jam terbangnya dia banyak jasa-jasanya. Kalau ada SMS ke saya mengatakan ibu sepuh sakit, saya pasti pulang. Tapi kalau istri kedua, ketiga mengatakan sakit, silahkan mah ke rumah kata dia bawa uang. Jadi nggak pulang, disuruh ke rumah sakit. Nikmat mana secara fisik? Nikmat perempuan yang ke satu. Cinta terbagi tidak? Oh tidak. Seperti punya anak tiga. Ketika anakku satu, cintaku 100%. Anak dua, seratus-seratus. Anak lima pun seratus sama seratus. Karena cinta itu imaterial. Jadi ibu-ibu juga harus punya pegangan. Bahwa cinta itu jangan, kata lagu, terbelah dua. Tidak. Cinta itu imaterial. Bisa sama 100%. Kemudian materi. Terbagi-bagi. Oh tidak. Materi itu tergantung. Agri. Ah, Semua orang punya rezeki masing masing Jadi si perempuan itu rizkinya lewat ayahnya. Ketika kawin dengan laki-laki yang lain, maka rizkinya lewat si laki-laki itu. Kemudian soal seks, saya tanya kepada si ibu-ibu. Ibu nih karena Ibu, setelah bapak punya istri dua, ibu dengan bapak lebih romantis enggak? Iya tuh, kenapa ya? Di luar dugaan saya tuh Pak Asep. Hmm. Saya tanya, Pak dengan Ibu gimana? Lebih kuat? Oh iya, dulu saya paling-paling sekali ejakulasi selesai. Sekarang tidak, saya bisa tiga satu. Si bapak satu kali, si ibu gagal kelima. Saya katakan, Pak kenapa? Enggak tahu lah. Sejak saya poligami begitu kuat saya. Padahal saya sudah tua begini katanya. Jadi saya tanya lagi ke orang Aceh yang poligami. Yang poligami. Gimana Pak? Oh iya, saya lebih serve kepada istri sekarang. Kenapa? Nggak tahu lah, ada gairah baru. Jadi kalau soal seks, tidak. Hanya mungkin bagi perempuan ada perasaan jijik. Malam kemarin di sana, malam sekarang di sini. Eh, gelu. Cuci, ih, jijik. itu Ada perasaan jijik. Itu hanya perasaan padahal udah bersih mungkin. Hanya perasaan aja. Nah, tetapi bagaimanapun juga perempuan itu ada sifat superiority. Saya pernah mengalami begini. Di Salman ada anak perempuan. Rahimnya terkena kanker rahim. Diambil rahimnya sehingga calon suaminya membatalkan pernikahan. Wah, stres anaknya. Pengurus Salman rapat harus misalnya laki-laki yang lain. Kemudian ditentukanlah bahwa ini susah kalau cari bujangan. Saya nggak mau. Carilah laki-laki yang sudah punya istri di poligami. Pilihannya ke saya. Ah, kau ke saya sih? Emang wajahku wajah begini? Saya, aduh Kang Asep kata Pak Iman tuh, tolong. Ah, pas begininya ke saya. Coba yang baik-baiklah ke saya tuh yang normal. Ya udah, saya ngomong ke istri. Saya ngomong, dengan bahasa yang bagus, puji-pujian ke istri terus. Cerita, di Salman ada seorang perempuan yang mau nikah gagal gara-gara rahimnya diambil. Dia mencari laki-laki yang menikahi dia. Gimana kalau Kang Asep nikah dengan dia? Dia dia nggak marah, mungkin udah sering dilatih ya. <laughs> sering dilatih. Tapi dia nggak ngomong dia Jangan Pak, saya sakit hati. Tapi kan dia nggak punya anak nanti. Bukan soal itu. Nanti orang-orang memandangnya kepada saya apa? Oh Ibu Lela mau dipoligami, kalau begitu sudah tidak punya rasa macam-macam. Itu hanya perasaan. Oh enggak. Ya begitulah. Udah ngomong panjang lebar. Begini mah. Tolong, tolong mah. Mama bijaksana. Iya, Pak. Papa juga harus bijak sini dong. Macam. Akhirnya terjadilah terus lah. Gandeng lah. Gitu. Terjadi. Gitu, gitu. Jadi memang berat, Pak. Jangankan istri biasa. Istri usar pun hese. <laughs> hese istri usar. Tidak bisa. Bahkan kata dia, papap dengar ini, Aisyah pernah dipoligami oleh Nabi, kata istri saya. Dia panas badannya dan dia keluar meninggalkan Nabi. Nabi mencari-cari. Ketemulah Aisyah sedang bersandar di, di pohon pisang. Karena emosinya sangat membakar sampai-sampai pohon pisang yang disandarinya kering. Saya katakan di mana mah di Mekah ada pohon pisang. Maningku mung, maningku keke. Eta istri ustad, kamu istri orang takal. <laughs> Esa bisa. Nah, gara-gara ibu-ibunya nggak mau nggak mau dibawa gini, sehingga tidak sedikit bapak yang nikah di bawah tangan. Ini yang terjadi. Neng mau nikah dengan om, dengan bapak, mau pak. Aku udah punya anak loh, misalnya enam. Ya nggak apa-apa. Datang ke bapaknya, pak gimana? Ya terserah aden deh gimana baiknya. Akhirnya kawin, kata si kawanya, begini pak, ini pernikahan harusnya menggunakan jalur resmi. Tapi kan ini bukan aturan malaikat pak ya. Itu kata kawa sendiri. <laughs> Gimana? Akhirnya salaman ya mas. Saya nikahkan kamu kepada saya dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Sah, sah, saksi. Terus, udah. Sehingga kemarin di Cimahi terdapat 100 anak yang tidak mendapatkan kartu akta kelahiran sebab tidak punya surat nikah orang 100 Cimahi unggul. Orang Telkom orang Cimahi. <laughs> Gawat. <laughs> nah, ini. ini karena itu. Nah, tetap sekali lagi bagi yang poligami kalau dia jadi masalah jangan. Bahkan saya menganjurkan lebih baik Bapak satu saja. Lebih tenang, lebih indah. Kecuali kalau Superman. Dua, tiga itu kelihatannya enak. Kalau nggak niat ibadah, berat. Satu aja, lebih baik yang ada di servis aja lah. Perbaiki. Bukan, memang di sini juga bukan bukan harus tapi boleh, boleh, boleh, boleh. Dan kalau adil, apa itu adil? Adil itu adalah tidak terlalu cenderung kepada satu pihak. Bukan adil seperti timbangan begini, timbangan nggak mungkin. Dunia nggak ada yang adil, hanya Allah yang bisa adil. Nabi Muhammad pun nggak bisa adil, nggak bisa. Hanya adil dalam pengertian manusiawi itu jangan terlalu cenderung ke satu pihak. Ke istri ini, oh banyak masih. ke ini kurang. Itu yang nggak adil. Bukan adil dalam harus matang enggak. Adil pun berarti proporsional. Kalau kita punya anak tiga SMA, SMP, TK, SMA 20 SMP 5.000 TK 2 itu adil. Istri, istri yang pertama TV 29 in, 29. Yang muda 14 in. Eh, tapi itu baru adil. Uang 3 juta. Nih, 100.000. Jangan sama, itu nggak boleh. Tapi dengan begitu pun sering-sering perempuan merasa terkurangi. Nah jadi sebaiknya emang mengobrol dengan istri dulu. Kenapa poligami? Mana masalahnya apa? Saya mau nikah dengan perempuan itu. Emang dia nggak laku gitu? Dia ya kan perempuan perawan, dia cantik. Walaupun nggak didikali bapak, dia laku kok. Kalau mau nikah tuh mah ijah pak. Ijah tuh anaknya tiga, dia kasihan suaminya meninggal dunia tebogoh mah. Tebogoh. Nabi juga tebogoh. Nabi pernah menikah dengan Maimunah. Orang Nabi 56 tahun, Maimunah 60 tahun. Montok. Kalau jalan pipinya apa pah, pahanya bergesek, babak. Bukan cantik. Maijah ada sok. Setuju mah. Apalagi kasus anak Umar namanya Siti Hafsah. Meninggal suaminya. Kata Umar, "Ya Abu Bakar, sahabatku, tolong dong nikahi anakku." Kata Abu Bakar, "Enggak ah." Ali, Ali, Usman, tolonglah nikahi anakku nih. Dia janda, kasihan dia. Rupanya, ya gimana sok? Kata Ali, tidak. Kata Usman, tidak. Kata Umar, ini gimana sih? Aku rela menikahi anak-anak kamu. Tapi kamu gak mau ke anak saya. Datang Nabi. Umar, sudah. Aku nikahi dia. Gitu. Nabi terakhir pemilihan. <laughs> direktur pemilihannya yang kan. <laughs> Tapi Nabi rela. Kenapa? Supaya Umar semangat Islamnya. Kalau jadi istri Nabi, kalau seorang perempuan jadi istri Nabi, pasti ke surga. Pasti itu. Kasus lagi namanya Zaid bin Sabit. Dia anak angkat Nabi. Dia nikah dengan seorang perempuan, anak hartawan di sebelah sana. Agak jauh. Nikah aja. Setelah nikah, si orang tuanya tahu. Ternyata Zaid itu anak angkat Nabi, bukan anak beneran. Oh, marah dia. Saya kira kamu itu anak Nabi. Ternyata Bukan. Kamu itu anak siapa? Anak angka. Ceraikan anakku. Kata jaid. ya gimana? Ceraikan. Ceraikan. Pulang, pulang, pulang. Oh, sehingga dianggap Nabi tidak terus terang. Kata Nabi, begini ahi, bagaimana kalau anakmu saya nikahi aja? Ini kalau Nabi. Wah gembira. Itu artinya pula bahwa mantu ya mantu dari anak asuh boleh di nikah. Jadi Nabi itu nikahnya begitu. Bukan wah cantik kayak eh. udah nikah sama sama gampang ya gitu mah. Ke, ke cari ke ke ITB, ke STI pkp, e, ke Unpad, itu, oh, tuh oh yang ini malah aku lah gitu mah. Jadi kita maijah, bioneng, bicucu, tuh. Sok, nak itu karawin. Saya punya daftarnya, sok. Kalau mau. Ini gimana? Ingin yang cantik aja. Kalau yang cantik juga orang bisa. Nah, ketika para artis banyak yang begitu, saya katakan ketika Anda menikah ingin kepuasan, pasti Anda akan mendapatkan kekecewaan. Ketika Anda poligami karena ibadah, Anda akan dapat kebahagiaan. Ingat, poligami itu seperti seorang pemimpin. Kalau sukses, gede pahalanya. Kalau gagal, gede dosanya. Dikatakan tadi, hadis bahwa kalau dia berjalan seperti merangkak, merangkak dengan lidah yang menjulur. Yang punya niat poligami sebaiknya dipikir ulang. Siapa tahu udah buat NA sekarang, tapi ibu nggak tahu. Nah tapi kalau dia mau bela mati-matian Pasti istri pun akan diberi hidayah oleh Allah Sekali lagi ketika niatnya niat ibadah Tinggal berdoa kepada Allah Insya Allah istri pun dikasih hidayah Tapi kalau niatnya niat nafsu Istri yang baik pun akan marah Silakan ada pertanyaan Yang bertanya jangan dikatakan mau poligami ya Silakan ada waktu 13 menit silakan Bu Ibu jangan khawatir ya. Silakan barangkali ada yang bertanya. Ya. Cahyo silakan. Pak, mau tanya, ada hadis mengatakan begini, kalau istri pertama itu mengizinkan suami mau nikah lagi, dia itu pegang kunci surga. pak betul hadis ini, Pak? terima kasih Enggak <laughs> ada tuh. Itu mah buatan Pak Cahaya mungkin. Enggak <laughs> ada tuh. Jadi tidak ada hanya gini, istri yang soleha akan senantiasa mendukung setiap langkah-langkah suami yang soleh gitu. Bukan ke poligami. Nah, jadi gini, sebetulnya poligami itu tanpa izin istri nggak apa-apa sebetulnya. Hanya menurut PP 10 wajib ada izin dari istri. Izin itu ditandatangani depan direktur. Jadi uh, cabut detail telkom <laughs> cabut kehendak aja, enggak. Jadi kalau saya mau poligami, istri saya harus tangan di depan tel di depan rektor. Itu pun nanti dibisiki oleh dan wanita. Jangan Pak, jangan gitu. Jadi mau jadi pasti. Jadi, jadi, jadi kalau izin tuh hanya aturan P10. Nah, jadi sekali lagi kepada bapak, kepada ibu harus mengerti kedua-duanya. Jangan sampai dikatakan bahwa poligami itu adalah sebuah pelecehan seksual, mengecilkan perempuan itu salah. Enggak mungkin Allah mengatur. Oh lupa lagi bahwa poligami juga terjadi gara-gara mortalitas. Jadi kelahiran. Jadi pada hakikatnya semua bayi yang lahir itu harus perempuan. Faktor kromosom A dan A. Kalau ada XA, kalau ada faktor X-nya, pasti itu luar biasa. Jadi laki-laki ini yang dari sini adalah karena faktor penentu X yang luar biasa. Harus semuanya ke perempuan. Sehingga kelahiran itu nanti akan muncul perempuan yang banyak ketimbang laki-laki. Jangan jauh-jauh lah Indonesia sekarang. Indonesia, Indonesia sekarang pemilih perempuan itu 53 persen. Laki-laki 47 persen. Bedanya 6 persen. Lebih banyak pemilih perempuan. Di Indonesia sekarang nih, pemilu kemarin, kalau 6% kali 1 juta aja, berarti kelebihan berapa berapa? 6 juta orang hari ini mau nikah dengan siapa? silakan perempuan berseminar cari solusi. Laki-laki tunggu hasil aja. Si salah kesimpulan, dia perempuan yang itu. Bapak oh, mungkin di mana-mana ya kelihatannya. Sekarang lebih banyak para wanita yang belum menikah ketimbang laki-laki. Betul. itu Ada lagi pertanyaan yang lain silakan. Ibu-ibu silakan ibu-ibu nanya aja ibu protes. Silakan. Oh, kawin mut'ah lain lagi kalau kawin mut'ah kawin kontrak. Dua tahun, setahun. Di Purwakarta banyak perusahaan Jepang, banyak orang-orang Jepang yang menikah di sana. Dia gaji misalnya 50 juta sebulan. Dia nikah dengan orang Purwakarta sebulan eh, selama selama kerja, selama ada kontrak. Beres kontrak, pulang dia. Jadi dapat dia dapat dia, istri orang Purwakarta mendapatkan eh, infak keluarga atau nafkah sebanyak 5 juta per bulan. Lumayan kan? 5 juta sebulan lumayan hanya setelah beres kontrak ya pulang cerai langsung otomatis nikah mut'ah saya misalnya mau kuliah ke S3 ke Amerika nggak bawa istri nafsu gede orang bule lewat terus dengan aurat terbuka saya ajak kawin lek lek kawin yuk selama kuliah ya beres kuliah cerai oke okay, oke okay. kawin namanya nikah mut'ah itu sejak perang Khaybar sudah dilarang oleh Nabi. Naha Rasulullah an mut'atin fi Khaybarin. Rasulullah melarang nikah, nikah mut'ah sejak perang Khaybar. Tapi di kalangan Syiah masih berlaku. Bahkan di kalangan orang-orang Saudi juga ada yang menggunakan begitu. Jadi ketika ada kata download dulu, banyak orang-orang di Timur Tengah minta cariin perempuan mau dikawin selama masa KTT. Kenah we, orang mana juga mau kalau begitu. Itu haram, Pak. Mut'ah. Ada lagi gini, Ada lagi mut'ah yang lain, Ada lagi mut'ah. Mut'ah ialah penggembira. Jadi kalau bapak mencerai istri, jangan dicerai begitu aja, tapi cerai berikanlah dia uang penggembira entah uang, entah rumah, entah mobil. Karena bapak bisa punya gara-gara didamping oleh istri itu. Gitu. Jangan dicerai out aja. Yang lain masih ada? Silakan. Oh iya budak. Hmm. Apa itu budak? Budak bukan pembantu rumah tangga. Budak adalah seseorang yang sudah dibeli eksistensinya. Dijual, dijual. Siapa namanya? Berapa harganya nih? Ini harganya misalnya 300 dolar. Oke, saya beli. Beli nih, beli. Nah, si ini perempuan adalah segalanya milik si majikan. Bukan dia kerja tapi tenaga, harta, darah, kehormatannya milik majikan. Tapi rata-rata budak belian wajahnya jelek. Hitam keriting. Alot badan. <laughs> Nah si majikan kalau mau kepada perempuan itu gak usah dikawin, Gak usah pakai mas kawin. Cukuplah ngomong, kamu dengan saya tasari ya. Hubungan suami istri. Mas kawinnya adalah bebas sebagai budak. Oke? Okay? Saya bawa dia di sebuah tempat, terus hubungan sebadan. Begitu hubungan sebadan, maka otomatis berubah status dari budak menjadi orang yang bebas. Itu maksudnya adalah pembebasan budak-budak melalui tasari. Gitu. Tapi siapa yang mau? Bagi orang yang punya budak berarti orang kaya dong. caranya perempuan yang cantik daripada itu tuas begitu. Gitu. Gitu. Jadi ada pembelaan kepada hak si perempuan berbulan itu. Kalau mati rumah tangga lain, dia anak siapa? Anak ibu itu, anak pak itu. Kesini apa-apa, mau kerja. Keluar boleh nggak? Ah boleh keluar dia, hak dia. Jadi bukan budak belian. Nah di Arab Saudi ada yang pura-pura nggak mengerti. Akhirnya itu dianggap budak belian dan mungkin juga perempuannya begitulah agak nakal. Jadi kalau perempuannya baik mungkin nggak begitu. Kemarin ada seorang perempuan namanya Lela. Orang Jakarta yang punya suami Arab tinggal di Jeddah. La, tolong saya beritahu lah tentang masalah perempuan kita TKW. Ah, Pak Asep TKW kita itu tergantunglah orangnya. Kalau yang baik baik nggak apa-apa. Kalau yang jelek kelakuannya ya jelek aja. Dan orang Arab itu katanya nafsunya gede Pak Asep. Jadi walaupun perempuan, membantu perempuan yang wajahnya kayak monyet, mau terus. Kalau kita kan lihat perempuan, lihat-lihat dulu. Ini enggak. Ya. Wajah kayak monyet, yang penting bernapas, mau. Makanya doma terus ya. gitu. Ya, kalau kita kan mau apa tertarik kepada perempuan, namun karena dia kita suka bogoh, bukan nafsu aja. Nah kebanyakan nafsu. Bahkan ada seorang perempuan suruh ngepel di kamarnya, si laki-laki anak-anaknya bertiga nyetel video BF, kemudian si bibinya dipaksa untuk berbuat begitu oleh melayani tiga anaknya. Itu berulang-ulang. Sehingga katanya Pak Sep kalau nanti Pak Sep datang ke Jeddah atau ke airport, coba lihat sana banyak anak-anak kita berwajah Arab. Itulah bapaknya bapak Arab. Karena menyangka si pembantu sebagai budak belian. Ya Pak, beda ya. Terakhir. Silakan Pak. Eh, Ibu nggak ada yang nanya nih? Silakan Pak. Sudah setuju. Padahal? Iya. Ya. Oh iya, Rasul itu punya sebuah aturan namanya sunnah muhtasiyah. Sunnah muhtasiyah khususon bagi Nabi. Satu, Nabi itu boleh puasa wisol berturut-turut tanpa buka 10 hari, 20 hari. Kita nggak boleh. Kita hanya paling banyak puasa Nabi Daud, Senin saum, Selasa tidak, Rabu saum. Nabi boleh. Yang kedua, tadi istrinya lebih dari empat, muhtasiah kita nggak boleh. Hanya Nabi yang boleh. Kenapa Nabi kok diistimewakan? Sebab memang Nabi segalanya lain dalam eh, pengaturannya, manajemennya, keimanannya. Sehingga walaupun sembilan, insya Allah Nabi itu bukan karena nafsu. Nah kita jangankan sembilan, empat juga udah awet-awetan. Gitu. Ya, sekali lagi mengenai poligami betul itu aturan Allah. Tapi kalau orang poligami karena nafsu seks dijamin cepat bosan. Jangan sampai kita tergesa-gesa poligami, nanti akan seperti ikan masuk bubu. Terburu-buru masuk dengan nafsu, begitu keluar susah. Hanya stres gara-gara istri. Kepala istri tua diusir, istri, muda diusir, hanya tidur di masjid. Oleh istri tua dicabuti rambut hitamnya, supaya kelihatan putih. Oleh istri muda dicabuti, rambut putihnya jadi gundul. Gitu tidak serah, tidak seragam, tidak serasi. Nah, saya doakan, dia kita berdoa bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami istri yang soleh dan anak-anak penghias mata. Dan jadikan kami pemimpin dalam keluarga. Ya Allah, mudah-mudahan istriku, suamiku betul-betul serasi, seia, sekata, romantis, dinamis, dan hangat. Fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan kami bisa berlaku baik kepada istri kami. Hindarkanlah kami berlaku tidak adil, tidak baik kepada istri kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami yakin, Ya Allah, Engkau membuat aturan sangat baik. Namun sering-sering manusia melaksanakannya dengan penuh nafsu dan penuh arogansi. Sehingga banyak aturanmu yang terkesan melecehkan perempuan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mudah-mudahan semua perempuan mendapatkan jodoh yang baik dan senantiasa diberikan rezeki yang halal, berkah dan mencukupi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Rabbana. Berikanlah kami kebahagiaan lahir batin. Dan mudah-mudahan pula kami berakhir dengan kematian husnul khotimah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunul hasirin. Rabbana atina fidunya dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillah Tidak sekalian, kalau ada orang yang poligami, jangan dianggap jelek, jangan dianggap baik. Lihatlah orang per orang. Jadi kalau nanti ada teman kita yang poligami, jangan dilecehkan, jangan dipuji, lihat dulu. Kalau ada ustadz yang poligami, yang begitu jangan dilecehkan, jangan jangan dipuji. Pokoknya kita harus lihat orang per orang, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.